wa inni nuhitu an al Qur'ana raki'an aw sajida. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku dilarang yakni oleh Allah an al Qur'an untuk aku membaca Al-Qur'an baik dalam posisi ruko maupun posisi sujud. Dilarang Rasul alaihi salatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an pada posisi rukuk maupun sujud. Dan ini tentunya berlaku bagi umat beliau alaihi salatu wassalam dan kita diperintahkan <clears throat> sesuai dalam hadis beliau berpesan kepada para sahabat sallu kama raaitumuni usolli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat dan diantara aturan dalam salat bahwasanya kiraatul Quran, membaca Al-Quran itu dilarang dan tidak diperbolehkan ketika posisi sujud maupun ruko berdasarkan hadis Ibn Abbas tadi. <clears throat> Hanya saja para ulama rahimahumullah taala <clears throat> terjadi silang pendapat dalam permasalahan Taib. Bagaimana apabila bacaan Al-Quran tersebut dipanjatkan dan dibaca sebagai sebuah doa ya. bukan sebagai bacaan Al-Quran namun dalam bentuk doa dan kita tahu bahwasannya doa-doa itu banyak baik dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala seperti ya doa ya yang banyak yang beliau sebutkan dari Rasulullah SAW termasuk doa yang paling banyak dipajatkan oleh Rasulullah SAW kata istri beliau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik Wahai zat yang membolak-balikkan hati Tetapkanlah kolbuku di atas agamamu Ya musarrif al qulub Wahai zat Yang mampu untuk Memalingkan kolbu Merubah kolbu seseorang Sarrif kolbi ala ta'atik Maka hadapkanlah kolbuku Senantiasa dalam ketaatan kepadamu ini sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dan disebutkan dalam hadis istri beliau, seingat saya Ummu Salamah, kalau saya tidak salah ingat, karena min aktsari du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah termasuk di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ini. Ini beberapa contoh doa-doa yang berasal dari hadis hadis Rasulullah SAW. Lalu di sana juga kita kenal ada doa-doa dalam agama kita yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kalau tadi doa-doa dari hadis banyak sekali dan bisa antum buka di dalam Hisnul Muslim, ya, perisai seorang Muslim, buku kecil kumpulan doa sehari-hari seorang Muslim, doa mau tidur, bangun tidur, doa mau masuk rumah, keluar rumah, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa bertiup angin, doa ada petir, doa mau hujan atau ketika hujan, selesai hujan dan seterusnya. Dan di sana ada doa-doa pula yang berasal dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Lalu bagaimana? Seperti di antara contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Contoh lagi doa Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah jangan kau sesatkan kalbu kami ba'da idh hadaitana. Setelah engkau memberi hidayah kepada kami Ratusi kulubana, ba'da id hadaitana wa rahmah dan anugerahkan untuk kami rahmat kasih sayangmu. Wa hab lana min innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Atau doa-doa yang lain dari Al-Qur'an termasuk ya di sana banyak doa-doa dalam Al-Qur'an. Dan baik itu doa yang dikisahkan dengan kisahnya atau doa yang umum begitu saja disebutkan dalam Al-Qur'an banyak. Termasuk doa-doanya para nabi. Ya, diantaranya doa-doa Nabi Ayub, doanya Nabi Yunus ketika diperutikan paus, doanya Nabi Musa. Dan disebutkan dalam surat Al-Anbiya beberapa diantara mereka. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Allah, ini massaniya dur Ya Allah aku tertimpa musibah Aku tertimpa penyakit kulit yang sekian lama ya, Beliau derita Bukan hanya seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan Sekian tahun lamanya Sampai membuat keluarganya pun menyingkir Dan terus tidak putus asa dari Ketelan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah ijabai dan Allah gantikan dengan yang lebih baik Datang jalan keluar Begitu pula ketika dalam perut ikan paus Nabi Yunus Allah kisahkan, "Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna alla naqdiru alaihi." Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah Zannun ya, sang taib uh, eh, orang yang ditelan ikan paus ya, dan kisahnya ketika dia marah terhadap kaumnya dan kisah uh, eh, masyur dan singkatnya dia kemudian eh, dalam menaik dalam sebuah kapal kemudian diundi eh, harus satu orang harus dibuang dan jatuh undian padanya sehingga dibuang ke tengah laut dan ditelan oleh ikan paus dan di dalam ikan paus nada ada dia berdoa dalam tengah kegelapan ya Allah ilaha illa anta La ilaha illa anta Tiada sesembahan yang benar kecuali hanya engkau ya Allah Subhanaka maha suci engkau Inni kuntu minadh zalimin Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim Mengakui kekurangan diri Dan mensucikan Allah Mengagungkan Allah Dan menunggalkan uluhiyatullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Nabi Yunus dalam perut ikan paus begitu pula doa-doa para anbiya para nabi antum buka di surat al-anbiya begitu pula doa-doa yang lain diriwayatkan atau dinukilkan dalam Al-Qur'an doa-doa yang banyak di sana juga ada doanya uh, siapa istrinya Firaun yang Firaun luar biasa demikian kekufurannya namun Allah takdirkan istrinya seorang wanita muslimah yakni taib salihah dan itu syariat terdahulu boleh. Dan syariat Nabi kita Muhammad SAW tidak diperbolehkan. Taib apabila seorang lelaki kepala keluarganya adalah taib seorang yang bukan muslim. Karena kepala keluarga yang memegang kepemimpinan dan Indonesia dibahas dalam masalah fikih dalam bab ini. Di antara doa Asia, Asia ini istri dari Firaun. Dia berdoa, "Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih. Apa lanjutnya? "Wa najjini min fir'auna wa amalih. Wa najjini al qaumidz zalimin. Jazakumullah khair. Uh, di antara doa Asiyah yang termasuk para wanita yang eh, taib, mulia, tinggi dan bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, kamula minal rijal kafir Banyak para lelaki yang sempurna. Walam yakmul minan nisa illa salasa. Dan tidak sempurna dari para wanita kecuali tiga orang. Kemudian beliau menyebutkan Maryam ibnatu Imran, Maryam ibunya Nabi Isa, wa Asia imra'atu Fir'aun, Asia istrinya Fir'aun, wa Khadijah binti Khuwailid dan Khadijah istri pertama beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah dan kemudian Nabi menyebutkan wa inna fadla Aisyah ala sa'irin nisa ya. dan sesungguhnya keutamaan Aisyah di antara semua wanita adalah kafadri kafadri sarid ya, ala sa'ir ta'am seperti keutamaan roti daging yang bergizi dan unggul dibanding dengan makanan-makanan yang lain maka di antara doa wanita yang mulia yaitu uh, Asia ini doanya Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah ya Allah bangunlah untukku sebuah rumah di surgamu ya Allah taib anugerahilah aku sebuah rumah yang telah dibangun di jannah minta sebuah rumah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ibnili baitan indaka, Rabbi ibnili baitan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Dan ini boleh seorang berdoa demikian. <clears throat> Ini termasuk dari Al-Quran. Rabbik firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Juga doa dari Al-Quran. Dan doa-doa yang lain dari Al-Quran. Lalu bagaimana hukumnya ketika kita membacanya ketika sujud? Ini permasalahan yang kita sedang bahas. Telah kita sebutkan pertemuan yang lalu. Tidak boleh membaca Al-Quran dalam sujud. Sehingga kalau doa-doa yang dari hadis la iskala Tidak ada iskal, tidak ada permasalahan tentang bolehnya. Karena itu bukan dari Al-Qur'an dan bahkan itu sebaik-baik doa. Karena khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi alaihi wasallam. Semua doa lengkap semua ada. Doa orang yang terbelit hutang, doa ingin di lapangan rezeki, doa yang minta taib uh, atau anak atau sedang kesulitan dilonggarkan berbagai macam. Adapun yang dari hadis maka tidak diragukan tentang bolehnya. Adapun bagaimana doa tersebut dari Al-Qur'an kita baca ketika sujud. Ini mahalul khilaf bainal ulama. Ini yang sedang kita bahas dan itu tempat silang pendapat di antara al ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh membaca Al-Qur'an mutlak. Baik bentuknya bacaan ayat-ayat biasa ataukah yang berbentuk doa. Asal itu dari Al-Qur'an tidak boleh mutlak. Taib. Dan sebagian lagi menyatakan eh, taib eh, yang lain termasuk di antaranya sebagian yang merinci kemudian mengatakan boleh membaca dari Al-Qur'an selama bentuknya doa. Dan pendapat ini pendapat yang lebih tepat Allah alam suhab eh, Doa-doa asal seseorang Memanjatkannya dalam bentuk doa Bukan dalam seperti membaca Al-Quran Maka diperbolehkan Sebab di antara doa sujud sendiri ya, pernah kita lewati di antara doa sujud subhanaka Wabihamdika la ilaha illa anta. Padahal la ilaha illa anta ini termasuk di antara doa dalam Al-Qur'anul Al Karim. Dan beberapa begitu pula diantaranya Oleh karena yang menunjukkan boleh. Dan perlu diingat diketahui bahwasanya doa itu dua bentuk dalam syariat agama kita. Ada yang bentuknya du'aul ibadah dan yang kedua du'aul mas'alah. Yang pertama bentuknya doa ibadah. Termasuk zikir-zikir, bacaan-bacaan seorang itu termasuk doa ibadah. Kita baca la ilaha illallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ini semua doa, disebut doa ibadah. Adapun yang kedua disebut doa masalah, doa berupa permohonan atau permintaan. Ya. Seperti ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma rizukni, ya Allah berilah rezeki aku. Ini meminta, memohon. Ini doa masalah. Meskipun ini juga termasuk ibadah, bukan berarti bukan ibadah. Namun istilah para ulama mengatakan yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Ah, taib sehingga Al-Fatihah, alhamdulillahirobbilalamin doa, ibadah atau masalah? alhamdulillahirobbilalamin Abdullah. Ibadah. Ar-Rahmanir Rahim. Ibadah. Malik Yaumiddin. Ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah. Ihdinas siratal mustaqim. Hah? Ibadah semua. Hah? Mas Adi? Masalah Ihdina siratal mustaqim Tunjukkanlah kami jalan yang lurus Meminta, memohon kepada Allah Baik termasuk doa masalah Ini diantara contohnya Dan ini semua termasuk doa Maka ketika kita bersin Alhamdulillah Itu doa <clears throat> ya, taib. Dan itu doa ibadah Dan di sana ada doa Masalah permohonan, permintaan hmm, Dari sisi kita meminta sesuatu Kita meminta sesuatu Baik, kita lanjutkan. Oleh karenanya menunjukkan boleh dan sebagaimana ini yang dirocikan oleh Syekh Muhammad bin Bazmul hafizallahu taala dia mengatakan halil muslim apakah boleh seorang muslim yad'u fi sujud bi adiyatin warada fil Quran bolehkah seorang muslim berdoa dalam sujudnya dengan doa-doa yang warid wirid-wirid dari Al-Qur'an doa-doa yang datang dalam Al-Qur'an al-jawab na'am iya boleh لأنه لا يعد حين يدعو adiyah الأدعية قارئا Quran. karena dia tidak dianggap sedang membaca Al-Qur'an ketika dia sedang berdoa dia memohon meminta fala mani'a an yakula fid du'a fi sujud min naw'il adiyah allati waradat fil Qur'an maka tidak dilarang ketika seorang meminta dalam doanya ketika sujud dari jenis-jenis doa yang datang dalam Al-Quran ka'ayyakul seperti dia berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimi seperti doanya Nabi, Nabi Yunus tadi au yakul atau dia berdoa rabbik firli wali walidayya man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat kalau nggak salah ini doa eh, di akhir surat Nuh Nabi Nuh Au ayyakul atau dia berdoa rabbibnili indaka baitan fil jannah Ya Allah bangunlah untukku sebuah rumah di jannah minta rumah di jannah seperti doanya Asia eh, istri Firaun. Wa nahwi dzalika minal adiya allati waradat fil Qur'anil Karim dan yang semisalnya yang datang dalam Al-Qur'anul Karim maka tidak mengapa. Taib. <clears throat> Ini hukum dalam permasalahan ini dan jika dia ragu dan lebih tenang untuk membaca doa-doa dalam as-sunnah maka fala ba'sun tidak mengapa dan itu lebih menghindari khilaf ketika seorang membaca dari doa-doa dalam as-sunnah karena khawatir ini termasuk bacaan Al-Quran namun telah kita sebutkan yang sahih adalah boleh membaca yang demikian karena di antara doa-doa zikir sujud ada di antaranya terambil dari Al-Qur'anul Karim menunjukkan bolehnya Allah al maka kalau sudah mengetahui yang demikian idan yukziru minat doa telah kita sebutkan kemarin hendaknya seorang memperbanyak dalam doa dalam sujudnya baik untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya atau apa yang dia kehendaki untuk kaum muslimin, fa innahu hariyun ayustajabalah karena lebih berpotensi untuk dikabulkan dan diijabai ketika doanya ketika sujud. Sekarang ada permasalahan bagaimana apabila doa itu pada posisi ruku misalnya. Apakah ruku mau dianlis sujud? Ah, afwan. Apakah ruku mau dianlis doa? Apakah ruku itu termasuk tempatnya doa? Ada perbedaan pendapat di antara ulama eh, dan eh, sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Umar Bazmul menyerojihkan boleh ya. Dan ada pun hadis yang menyebutkan wa ammar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ruku maka agungkanlah padanya Rabb. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan dua bentuk bentuk gerakan ruku ini mengagungkan Allah kalau kita makanya tidak boleh ruku kepada makhluk kepada pelatih, kepada orang ruku, apalagi sujud kepada orang tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini telah kita bahas pertemuan yang lalu. Hukumnya apa? Haram. Hukumnya apa? Haram. Tidak diperbolehkan membungkukkan badan. Dan Rasul membenci. Jangankan ruku, inhina pun Rasul yakrah anil inhina dari inhina ini. Maka ketika dia posisi ruku, dia mengagungkan Allah dengan gerakannya satu. Dan yang kedua dengan bacaannya Subhana Rabbiyal Azim Maka bersesuaian antara gerakan tubuhnya Mengagungkan yang kita ruku kepadanya Dan dengan bacaan Maha suci engkau ya Allah Subhana Rabbiyal Wahai Rabku Al Azim Yang Maha Agung Dia baca seperti ini dan memperbanyak Dia ulang-ulang atau yang semakna dengannya Adapun hadis tersebut bukan bermakna kemudian tidak boleh seorang berdoa ketika ruku. Yang rajih dalam bab ini boleh seorang berdoa ketika ruku. Hanya saja yang lebih ditekankan dan lebih disunahkan untuk banyak berdoa seseorang adalah pada sujud. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW, Hadith Ibn Abbas tadi kelanjutan, ala inni nuhitu itu anak al-Qur'an raki'an aw sajidan. Aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku ataupun sujud. Kemudian fa'amar ruku fa'adzimu fi Rabb. Adapun ruku agungkanlah Allah, Rabb. Wa amma sujud fa'akthiru fihi du'a. Adapun sujud maka perbanyaklah doa kepada Allah. Kenapa? Ya. Fa in fa innahu qaminun ayustajabulah. Fa qaminun ayustajabulah. Karena lebih berpotensi untuk dikabulkan. Kenapa? Karena disebutkan tidak ada sebuah posisi yang seorang lebih dekat didengar ucapannya, doanya oleh Allah dari seorang hamba melebihi daripada ketika posisinya sedang sujud. Ya ma yakunu Taib al-abdu min rabbih aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid ketika sedang sujud. Dan ini telah kita sebutkan secara maknawi dan bukan secara hakiki. Ya, sebab kalau secara hakiki yakni Allah ada di atas langit. Allah bisa sama dan dalilnya banyak sekali. Ya, termasuk uh, di antaranya awal surat Toha, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an untuk engkau sengsara. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad untuk engkau sengsara. Litashqa illa tadhkiratan lima yaksha. Namun sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu ala arsistawa. Al-Quran itu diturunkan dari yang telah menciptakan langit maupun bumi dan langit-langit yang tinggi. Eh, Alladzi khalaqal Tanzila mimman khalaqal Ardo was samawati ula dan langit-langit yang tinggi. Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih alal arsyistawa di atas kerajaan arsnya di atas arsnya sana, ya dan di sana di atas dan ada hadis yang sahih masyur ah, dalam sahih Muslim ainallah Allah fis sama di mana Allah Allah di langit maka ketika seorang berdiri kalau dipikir logis tentunya lebih dekat kepada Allah dibanding orang yang sujud karena lebih tinggi posisinya orang yang berdiri dibanding yang sujud. Namun dikatakan seorang yang sujud tidak ada posisinya lebih dekat seorang hamba dibanding Allah kecuali pada posisinya ketika sujud. Dan ini telah kita sebutkan puasa ini secara makna Allah dekat kepadanya ketika seorang menghinakan diri untuk Allah, ketika seorang tawadhu merendahkan diri karena Allah, seberapapun besar pangkat dan kedudukannya, dia letakkan kepalanya yang paling mulia dari badannya sejajar dengan kakinya di tanah, di bumi, maka Allah menjadikannya tinggi, Allah menjadikannya dekat dengannya. Dan ini perlu diingat dan perlu kita ingatkan berulang kali sebab tersebar pemahaman Allah di mana-mana mereka pahami kemudian Allah ada bersama fulan fulan fulan ini kita ulang-ulang berkali-kali. Sebab bukan jauh-jauh di Ibnu Arabi di sana, ya. Ah, atau penulis khususul hikam, tapi diajarkan di banyak bahkan di tengah masyarakat kita diajarkan di perambanan ada kajiannya khususul hikam di sana sini ada dan beberapa hal ya adapun tentang dan ini fatwa para ulama telah masyur dan telah jelas kufurnya pendapat yang mengatakan Allah itu satu wujud dengan seluruh makhluk pendapat ittihadiyah Allah menyatu dengan seluruh alam dan kufurnya pendapat yang mengatakan Allah ittaib hululiyah menitis kepada hambanya yang dikehendaki Allah menitis ke Musa, ke Isa, ke Ali bin Abi Thalib atau ke Siti Jenar ini pendapat kufur. Saya yang mengatakan manunggaling kalau gusti dengan makna bukan secara makna namun Allah menitis ke dalamnya ini perkara yang kufur. Bahkan para ulama mengatakan orang yang yang mengatakan dan berpendapat Allah menyatu dengan seluruhnya maka ini akfar minal Yahud dan Nasara. Lebih kufur dibandingkan Yahudi dan Nasara di mana Yahud hanya menganggap dulu satunya dengan Uzair, Sementara Nasara tiga dalam satu Allah menitis kepada diri Isa al-Masih. Sementara sebagian gulatu sufi ya eks, eh, sekte ekstrimnya sufi menganggap Allah di mana-mana. Bersama pohon, batu, bahkan hewan Allah musta'an. Dan ini perlu kita ulangi berulang kali. Bahkan tidak usah jauh-jauh di perambanan di dekat sini. Dalam radius nggak sampai satu kilometer. Dan masyur Dan sekolahnya ini diajarkan keyakinan yang seperti ini. Maka ini perlu kita ingatkan dari eh, masyarakat kita bahwa yang dimaksud Allah di mana-mana. Nah, kalau ingin saya sebut bisa saya sebut apa yayasannya, apa eh, bentuknya namun taib, saya anggap cukup pemahaman ini pemahaman yang keliru. Perlu difahami dan dibenarkan. Adapun seperti ayat-ayat yang tadi disebutkan ataupun ayat yang disebutkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini maksudnya Allah mengetahui dimanapun mereka berada. Seperti kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Ya. Untuk paham dengan mudah, kita ke Jakarta, ke Bandung seakan kok bulan mengikuti. Seakan-akan bulan ada di Bandung, bulan ada di Jogja, bulan ada di Jakarta dan bulan bukan berjalan dari Jogja ke Bandung mengikuti kita. Namun bulan tetap di tempatnya di atas sana. Namun karena besar dan tinggi seakan bulan mengikuti kita berjalan malam hari kita Jogja ke Jakarta bulan mengikuti namun tetap di atas sana dan Allah Maha Tinggi dan Maha Besar di atas sana tidak ada tempat kita bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana-mana. Dan bukan yang dimaksud Allah menitis bersama fulan, bersama fulan, bersama Siti Jenar, bersama yang lain lah. Dan ini termasuk Allah alam adapun dalam sejarah Taib Wali Songo kita tidak tahu persis buktinya. Ya seperti apa yang jelas banyak yang menukilkan dulu oh, para wali songo memutuskan hukuman mati untuk Siti Jenar entah itu Sunan Kudus, entah itu Sunan Kidul, alam suap, ya bukti buktinya kita tidak tahu, yang jelas pemahaman yang menganggap Allah menitis pada diri saya ini pemahaman kufur. Pemahaman kufur ini menyelisi tayyib akidah, alusunnah wal jamaah dan ini pemahaman yang membahayakan. Maka Tuhan di mana-mana, Allah di mana-mana maksudnya Allah mengetahui dimanapun kita berada dan bukan maksudnya Allah turun bersama hambanya dimanapun bersama mereka terbagi-bagi ya tajazza bukan seperti ini maksudnya maka perkara akidah jauh lebih penting dibandingkan dengan uh, eh, fikih oleh karenanya sering kita tekankan. Taib. Kemudian kita lanjutkan dalam posisi sujud. Seorang berbanyak doa. Dan tadi kembali kepada permasalahan. Uh, eh, ruku boleh seorang berdoa. Taib. Namun hendaknya yang diperbanyak bukan doanya. Tapi pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti doa. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ikfirli. Pujian-pujian kepada Allah Subhanakallahumma wa bihamdika. Doanya Allahumma gfirli. Ini doa masalah. Ya Allah ampunilah aku. Boleh seorang berdoa dalam rukunya sedikit namun yang lebih banyak adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim, subuhun kudusun, rabbul malaikati waruh. Atau tadi subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Atau doa-doa yang lain Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka sam'i wa basari wa nasabi. Taib. <clears throat> Seperti itu. Wa abmi. Taib. Kemudian Eh, ada pun dalam sujud maka ini yang disunahkan diperbanyak wa aktsiru fihi doa perbanyaklah doa pada sujud dan ini ketika memungkinkan yaitu adapun ketika seorang menjadi makmum jangan kemudian dia nelat-nelat dari mengikuti imamnya imamnya sudah takbir bangkit dari sujud hendaknya dia segera ikuti dan jangan dia memperpanjang adapun dia tidak memperpanjang ketika sholat sendiri atau sholat malam atau perkara yang lain kemudian pula disebutkan di sini oleh Syekh taala ya Bayam bagi antuk doa fiha tiada sujud. Maka semestinya untuk seorang memperbanyak, engkau memperbanyak doa tiada sujud dalam posisi sujud ini. Fil faridoti wa finna filah baik pada salat wajib maupun salat sunnah. Ya, umum. Ya, ketika sujud umum pada posisi salat baik wajib maupun sunnah. Illa idza kunta ma'muman, kecuali apabila engkau sebagai makmum fa innaka mulzamun bimutaba'atil imam karena sesungguhnya mulzamun engkau diharuskan untuk mengikuti imam mutaba'atul imam seorang makmum diwajibkan untuk mengikuti imam bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih hanyalah dijadikan imam itu untuk diikuti dijadikan pimpinan untuk diikuti bahkan sekalipun pada perkara yang salah. Kalau dia salah maka diingatkan laki-laki dengan subhanallah tasbih dan para wanita menepuk tangannya. Taib dan bukan dengan tasbih karena dapat menimbulkan fitnah suaranya dan itu dibahas dalam hadis innamat tasfiku lirrijal. Ketika itu pernah ya para sahabat atau para wanita itu bertasbih subhanallah subhanallah. Kemudian Rasul mengingatkan innamat tasfiku lirrijal. Taib afwan afwan saya salah innamat tasbihu lirijal hanyalah tasbih ucapan subhanallah itu untuk para lelaki wa tasfiku nisa ada pun untuk para wanita menepuk tangan menepuk tangan namun bagaimana ketika posisi para wanita sholat berjamaah tanpa ada laki-laki ini pembahasan lain eh, tentang hukum-hukum fikih sholat berjamaah dan ini sekedar sekilas dan yang rojih di situ para wanita boleh bertasbih di sana ada hadisnya Aisyah Aisyah mengingatkan dengan tasbih subhanallah taib ketika Taib eh, ada yang mengimami atau Aisyah yang diingatkan atau Aisyah yang mengingatkan. Di antara sahabiah para wanita, taib ketika mereka sholat berjamaah tidak ada lelaki, maka ketika salah boleh mengingatkan dengan subhanallah. Adapun berjamaah bersama lelaki dan imamnya lelaki, maka al-fath alal imam ataupun mengingatkan ketika imam salah, maka subhanallah tasbih hanya untuk lelaki ada pun wanita dengan menepuk-nepuk tangan. <clears throat> Dan tidak dibahas rinci dan itu umum sebagian menyebutkan dengan yang ditepuk dengan apa eh, punggung dan eh, sebagian dan ini tidak ada permasalahan dengan yang lainnya eh, yang jelas isyarat tentang kekeliruan imam. Kembali ke sini, maka ketika seorang sujud perbanyaklah doa ya baik ketika sholat wajib maupun sunnah kecuali ketika posisi makmum karena makmum diwajibkan mengikuti imam wala tatakhallaf anhu maka janganlah engkau terlambat darinya ini termasuk perkara yang e, dibenci atau dimakruhkan adalah seorang bergerak terlambat dari imamnya imamnya sudah dari tadi takbir Allahu akbar dia lama kemudian baru kecuali memang dia harus membaca bacaan wajib atau bahkan rukun yang belum selesai dia baca. Maka silahkan teruskan meskipun agak telat sedikit. Namun jangan sampai terlambatnya lama. Maka dalam hadis zahirnya adalah pernah kita lewati, Iza kabbaral imamu fakabbiru." Apabila imam bertakbir maka takbirlah. Maka ini menunjukkan paling tidaknya dua hal yang bisa kita sebut di sini, takbirnya makmum itu setelah imam dan menunjukkan wajibnya makmum membaca takbir ini sekaligus sambil mengingatkan. Di sana ada perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi meskipun sebagai ulama mengatakan makmum tidak wajib takbir, hanya imam saja. Namun pendapat yang kuat adalah wajibnya makmum juga membaca berdasarkan perintah Nabi wasallam. Idza kabbaral imamu fakabbiru. Apabila imam kalian telah bertakbir, maka takbirlah. Meskipun tidak dikeraskan, meskipun tidak sama takbirnya, Sebagaimana dikeraskannya oleh imam mereka membaca sendiri-sendiri namun mereka tetap bertakbir maka makmum terkadang lupa kemudian ketika dia taib sholat tidak membaca takbir ini dan adapun lupa tetap sah sholatnya tidak mengapa adapun, <clears throat> dan tidak tidak semestinya seorang meninggalkannya dengan sengaja maka ini takbir taib kemudian pula dan posisinya adalah setelah takbirnya imam maka ketika sujud itu longgar waktunya, tidak sedang mengikuti imam yang sudah bangkit dari sujud, maka disunahkan untuk seorang memperbanyak doa. Dan demikian pula imam, nah yang memberikan kelonggaran sedikit namun tidak terlalu panjang sujudnya, namun juga tidak terlalu cepat, ya. Supaya sebagian makmum bisa membaca meskipun doa yang ringkas, meskipun doa yang sedikit. Allahumma gfirli subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli atau doa Rabbi ibni li baitan indaka baitan fil jannah yang sahih dalam Al-Qur'an pun boleh atau doa dalam hadis ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik atau yang semisal wa yad'u bima syaa'a illa al-ithma wa qati'atar rahim dan kata Syekh Muhammad radhiyallahu Taala beliau mengatakan dan boleh seseorang berdoa dengan apa yang ia inginkan. Masing-masing orang punya hajat yang berbeda-beda. Boleh dia berdoa dengan apa yang dia inginkan illa kecuali doa yang mengandung al ism dosa wakati atau rahim dan yang mengandung pemutusan silaturahim ya ya Allah jauhkan aku agar tidak bertemu dengan ayahku atau ibuku ini haram ya. jangankan ayah dan ibu saudara kandung tidak boleh ini memutus silaturahim doa dan demikian doa yang mengandung maksiat ya, doa ya Allah saya eh, kabulkanlah saya diterima lapangan pekerjaan saya ya. jadi bartender bir di kafe A B Alhamdulillah. Eh, ya Allah terimalah lapangan pekerjaan saya di perusahaan A isinya ya uang-uang riba dan berbagai macam ya Allah doa ini doa ini doa maksiat maka tidak boleh haram eh, dan demikian ini maka selama itu bukan dosa dan bukan memutus silaturahim, maka silahkan berdoa apa yang diinginkan seorang. Asyabu yada'u bizawat, beliau contohkan. Maka pemuda silahkan berdoa untuk menikah. Namanya fitnah. Ya, dulu di zaman masa Nabi alaihi saja beliau nikah umur 25. Dan para wanita belum lenggak-lenggok seperti sekarang, para wanita belum artinya pakaian <clears throat> ya, setelah turun ayat hijab ya, tidak seperti Taib fitnahnya zaman sekarang ya. Dan subhanallah meskipun di masa jahiliyah eh, banyak perkara yang parah ya. Akan tapi Taib eh, setelah Islam datang dan turun ayat dari hijab Rasulullah Rasul mengatakan sinfani lam arahuma min umati, ada dua golongan yang belum aku lihat pada umatku kata Rasulullah SAW dua golongan yang belum dijumpai Rasulullah SAW Salah satunya kata beliau mumilatun ma'ilat ya. Ka'asni mati uh, eh, eh, ru'usuhunna ka'asni matil bukti Para wanita yang berlenggak-lenggok ya, mumilatun ma'ilat ya. Dan ru'usuhunna kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Ya, pakai hijab namun disanggul di atas tinggi ya. Fitnah dan berlenggak-lenggok, kadang transparan, kadang membentuk lekuk tubuh dan semisal lam arahuma min ummati sinfani min ahli nar lam arahuna min ummati dua golongan termasuk ahli nar yang belum aku lihat dari umatku dan ini rahmat semua peringatan dalam al-Islam tujuannya rahmat agar mereka menghindari perbuatan tersebut dalam hadis disebutkan al mutabarrijat lam yajidna raihatal jannah para wanita yang berhias untuk yang bukan mahramnya ya terbalik harusnya berjandan untuk suami untuk mahram ini berpahala Sementara untuk orang lain pakai wangi-wangian yang sampai bereng bahkan tidak boleh hadir di sholat isya. Itu sabdanya Nabi alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "La tamna'u ima Allah al-masajid." Jangan pernah kalian larang para wanita ke masjid, jangan dilarang. Meskipun lebih baik sholatnya di rumah, kata Rasul, sholatul mar'a fi baitiha khairun min sholatiha fi masjidi kaumiha. Sholatnya wanita di kamarnya, di rumahnya lebih baik daripada sholatnya di masjid kaumnya. Padahal dibanding Masjid Nabawi seribu kali lipat di rumahnya yang mukim lebih baik. Adapun seorang yang musafir sengaja ingin ke Masjid Nabawi ke sana, silahkan lebih baik di Masjid Nabawi. Adapun orang yang mukim penduduk sudah tinggal di Madinah masih lebih baik di rumahnya dibandingkan di Masjid Nabawi. Ini wanita, apalagi masjid selain Masjid Nabawi. Namun kalau ingin ke masjid jangan dilarang. Rasul mengatakan jangan dilarang. Ibu kalian, nenek kalian mau ke masjid jangan dilarang selama jaga adabnya. Di hadis yang lain Rasul mengatakan, "Ayyumam ra'atin massad hazafaran fala yashhadna ma'ana isya'ana." Wanita mana saja yang tersentuh minyak wangi za'faran, jangan dia ikut datang salat berjamaah salat Isya bersama kami. Ya, dan ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini petunjuk beliau selama jaga adab, jaga aturan-aturan, maka silahkan ke masjid dan jangan dilarang. Sampai Aisyah mengatakan seandainya Rasul mengetahui kondisi wanita zaman sekarang, pasti beliau akan melarang. Ini kata Aisyah. Sepeninggal Rasul, Aisyah masih hidup sekian tahun. Lama itu baru di zaman Aisyah. Bagaimana dengan di zaman kita ya subhanallah. Namun ini dan itu semua rahmatan lil alamin itu kebaikan mereka semua, baik laki-lakinya dari fitnahnya ataupun wanita. Itu sendiri dari gangguan dan semisalnya. Dan di sini uh, maka seorang muda ketika itu Rasul menikah umur 25 tahun. Maka ketika seorang sekarang zaman sekarang ada yang minta menikah Taib, karena khawatir fitnah, khawatir zina. Kalau dia bisa dan belum mampu, taib, maka coba dengan puasa, banyak berpuasa, ya berdoa dan banyak menyibukkan diri karena pemuda terlebih terfitnah ketika masih muda karena ada faktor usia dibanding dengan orang tua, maka pemuda lebih bergejolak syahwatnya. Makanya Rasul mengatakan, "Ya masyarakat syabab, hai sekalian para pemuda," karena mereka lebih bergejolak. Dan demikian disebutkan pula waktu luang dan kemampuan, ya. Maka termasuk eh, fitnah adalah ketika seorang memiliki waktu luang dan tidak dia manfaatkan, dia sibukkan dengan perkara apakah menuntut ilmu, apakah ataupun perkara yang mungkin mubah dia niati ibadah. Latihan renang bisa berpahala. Latihan olahraga, atau memanah, bela diri, berenang, eh, atau yang lainnya. Atau dia e, bekerja e, atau beberapa perkara lain yang e, bisa menyibukkan dia. <clears throat> Dan seorang ketika memang telah eh, siap untuk menikah maka dia berdoa dan minta agar bisa menikah dan kita lanjutkan insyaallah pada ada insyaallah taala ada dulu insyaallah Taib, <clears throat> tadi dicontohkan oleh Syekh, silakan seorang berdoa apa yang dia inginkan dari doa-doa yang dia inginkan, tidak mesti harus eh, persis seperti apa yang dalam hadis. Silakan dia berdoa apa yang dia inginkan. Seorang pemuda yang sudah akan menikah dia berdoa untuk bisa dimudahkan dalam menikah dapat eh, wanita yang salihah ini contohnya ya. wa yaqul dia mengatakan Allahumma rzuqni zaujatan wa huwa sajid boleh dia berdoa ya Allah anugerahilah aku seorang istri dalam keadaan dia sujud boleh termasuk sifat salat ini diperbolehkan karena Rasul mengatakan aksiru fi doa perbanyaklah doa dalam sujud dan ini boleh seorang berdoa dengan seperti ini seorang pemuda talibul ilm pun seorang penuntut ilmu yaqul dia berdoa Allahumma zidni ilma ya Allah tambahkanlah ilmu untukku warzuqni fahma dan anugerahilah aku pemahaman ya. meminta ilmu nafi' meminta ilmu yang bermanfaat ya. minta dianugerahkan pemahaman warzuqni hifdzan ya Allah berilah aku rezeki berupa hifz hafalan ya hafalan ayat-ayat, surat, dipermudah hafalannya, dilancarkan hafalannya. Doa kepada Allah ketika sujud. Wahidun yabni baitahu. Orang ketiga, contoh ketiga kata beliau, ada seseorang yang sedang membangun rumahnya, butuh dana. Yaqul, silahkan dia berdoa, Allahumma a'inni ala itmami Ya Allah, bantulah aku untuk dapat menyempurnakan, menyelesaikan bangunan rumahku. Silahkan dia berdoa meskipun dia sedang sholat di posisi sujud. Silahkan. Alhamdulillah. Ya. Sehingga sholat itu subhanallah. Betul-betul hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengeluhkan apa yang dia rasakan. Memohon dan meminta kepada Allah Zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Zat yang maha kaya. Yang dapat mengijabai segala doa yang dikehendakinya maka meminta dalam sholat. Al-muhim maka yang jelas dan yang penting ud'ullaha bima syi'ta. Maka berdoalah engkau kepada Allah bima syi'ta apa yang kau inginkan selama tadi tidak menyelisih syariat, bukan perkara dosa dan mutus silaturahim. Dan bagaimana jika doa saya tidak bisa doa-doa yang ada dari Nabi alaihi wasallam atau bahasa Arab saya tidak hafal, doa bahasa Indonesia boleh silahkan. Namun jangan dia lafadzkan, dia keraskan. Taib <clears throat> dan meskipun khairul huda huda Muhammad SAW sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasulullah SAW. Semua ajaran dan petunjuk yang dinukilkan dari Rasulullah SAW itu yang paling sempurna dan terbaik. Termasuk dalam doa. Namun apabila seorang semampunya dia baca doa apa yang dia mampu, dia ingin berdoa ya Allah demikian dan demikian silahkan. Dan Allah Maha memahami. Tapi apa yang dipanjatkan doanya, bukan hanya dengan bahasa Arab dulu, kitab Taurat dengan bahasa Ibrani bukan bahasa Arab ya. dan seterusnya dan seterusnya dan para nabi tidak semua bahasanya sama bahasa Arab dan asing-asingnya pun taib dan bukan bermakna berlebihan juga bukan bermakna meremehkan bukan bermakna kemudian ya sudah kalau Allah faham segala macam bahasa saya takbir saja kemudian Allah yang maha besar kemudian kalau bahasa Jawa ya, Allah yang kang moho agung misalnya ya nggak boleh ya hampir semua ulama mengatakan taib wajib dan harus untuk membaca dengan lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyelisihnya kecuali Abu Hanifah. Zallah ketergelinciran beliau Abu Hanifah membolehkan dengan bahasa masing-masing. Tergelinciran dan tidak diikuti dalam permasalahan itu kesalahan seorang taib dengan istihadnya. Namun tidak diperbolehkan seseorang taib Membaca eh, baca e, takbir al-fatihah dia ganti dengan bahasanya jelas yang boleh jelas namun doa lebih longgar dan luas mau dia berdoa membaca apa berapa kali dia meminta apa selama bukan dosa dan menyelisih syariat silahkan minta li'anna mujarrad doa ibadah karena semata-mata doa itu termasuk ibadah Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Innal yastagbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berfirman Allah Rabb kalian, "Ud'uni." Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan ijabai, aku akan kabulkan untuk kalian. innalladzina yastagbiruna yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yakni dari berdoa. Tadi Allah memerintahkan, "Ud'uni." Berdoalah kalian kepadaku, mintalah doa kepadaku. aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, yakni orang-orang yang tidak mau sombong dan tidak mau berdoa kepadaku, ya saya dahuluna jahannam akhirin, dia saya dia akan masuk jahannam dalam keadaan hina dina, dalam keadaan terhina masuk jahannam. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, malam yad'u ilallah yadzabu alaihi. Barang siapa yang tidak pernah berdoa meminta kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya, marah besar kepadanya. Seorang muslim mengakui dirinya penuh keterbatasan, penuh dosa, kesalahan, kekurangan, dan kemiskinan. Sementara mereka meyakini kaum muslimin Allah yang maha kaya, maha mampu, maha mengijabi segala doa. Kita butuh kepada Allah. Allah kehendaki tapi suatu saat, tapi waktu tertentu kita berhenti, jantung kita berhenti. Kalau kehendaki kita tidak bisa nafas tercekik langsung saat itu juga di jalan tiba-tiba ada kejadian Allah kehendaki kehendaki nasallallahu maka setiap nafas kita jantung kita semua atas izin Allah subhanahu wa taala maka seorang muslim berdoa kepada Allah dan mereka dalam sholat minimal mereka berdoa Ihdina siratal mustaqim ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus Seorang muslim yang sholat mesti doa kepada Allah Lebih lagi semakin seorang muslim banyak berdoa Banyak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin dekat, semakin cinta dan perhatian dengannya. Sebaliknya seorang yang tidak pernah merasa butuh kepada Allah, tidak pernah berdoa menyombongkan diri kepada Allah akan marah dan murka kepadanya. Orang yang merasa besar, tidak butuh dengan Allah, maka Allah tidak suka dengan orang yang semacam ini. Maka seorang hamba merasa dirinya kecil, kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keadaan Nabi alaihi salatu wasallam. Ditanya, istri beliau bagaimana keadaan Nabi alaihi wasallam karena yadkurullah fi kulli ahyani beliau mengingat Allah di setiap keadaan beliau mau tidur bismika Allahumma amutu ahya dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma wa nusyur segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan dari mati mati sementara yakni uh, tidur ya dan beberapa yang lain setelah makan mau makan bangun tidur ingat kepada Allah butuh kepada Allah dan membaca doa baik doa ibadah maupun doa masalah. Dan dalam hadis disebutkan ad-doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah, Inti intisari ibadah. Dalam riwayat disebutkan mukhul ibadah. Inti Intisari ibadah namun ini riwayat yang dhaif, mukhul ibadah. Namun yang sahih ad-doa huwal ibadah. Maka tidak kita jumpai ibadah kecuali padanya ada kaitan dengan doa. taib, haji, umrah, mau menyembelih, salat, demikian pula beberapa yang lain berbuka puasa, mau makan, minum dan beberapa hal yang lain ada kaitannya agar supaya seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam posisi sujud itu posisi yang terbaik seorang akan diijabahi doanya biiznillah taala. Ad-du'a huna wa fi ghairi minal amakin allati yushra'u fiha fi salat yang bagi an yuhafizal insan fi alal warid. Dan doa di sini ketika sujud maupun di tempat-tempat lain yang disyariatkan dalam solat untuk seorang berdoa, maka semestinya seorang menjaga dari zikir yang warid terlebih dahulu, doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baru wa idza fa'alal warida, kalau dia sudah mengerjakan wirid ataupun zikir yang diajarkan dari Rasulullah SAW, falahu an yad'u bima ahab, maka silakan dia berdoa sesuai dengan apa yang dia sukai. Silakan doa dan tadi telah kita sebutkan ruku boleh berdoa menurut pendapat yang sahih namun disunahkan diperbanyak ta'zim, pujian-pujian kepadanya. Adapun sujud yang diperbanyak adalah doa. Maka tidak dijamak semuanya memilih. Terkadang membaca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Terkadang membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli. Terkadang membaca subhana rabbiyal ala. Kemudian dia doa. Minta apa yang diinginkan. Minta dan Allah subhanahu wa ta'ala dekat dari posisi seorang hamba ketika sujud Allah lebih mendengar doa seorang ketika posisi sujud menghinakan diri merasa butuh kepada Allah meminta dengan sungguh-sungguh maka yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala akan mendengarnya Allah alam suhab ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kini dan insya Allah pertemuan yang akan datang Senin dan Selasa insya Allah kita memasuki bab baru yaitu dari sifat salat duduk di antara dua sujud posisi sujud sudah kita anggap cukup dan adapun duduk bangkit dari sujud insyaallah kita mulai di pekan yang akan datang insyaallah taala Allah alam suwab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma rabbana bihamdika